بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد أفمن حق عليه كلمة العذاب Apakah orang yang telah pasti akan mendapatkan azab Kamu bisa menyelamatkan Kamu akan merubah mereka menjadi tidak seperti ini akhirnya menjadi tidak menangkap dan bahkan mendapatkan ini apakah anta tunqidu rumah finnar apa kamu bisa menyelamatkan orang yang ada di neraka artinya Rasulullah SAW adalah Rasul yang paling tinggi Rasulullah SAW adalah Rasul yang paling tinggi Dikatakan oleh Allah di dalam ayat ini Apa manfaqo alaihi dari kalimatul alaq Apa orang yang ketetapannya sudah diadab di neraka Kamu bisa merubah ketetapan seperti itu Kamu bisa menghindarkan mereka dari neraka lalu memasukkannya ke dalam surga. Ketetapannya sudah seperti itu. Bagaimana ketetapannya sudah seperti itu? Mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan kafir. Mati menyebutkan Allah. karena Allah sudah menetapkan innalladzina kafaru min ahli kitab wal النار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية Sesungguhnya orang-orang kafir Baik dari ahli kitab Maupun orang-orang yang menyebutkan Allah Kalau sampai mati Di dalam kekafirannya Maka Tempatnya nanti adalah neraka jahanam Kekal di dalamnya Mereka itu sejelek-jelek Afaman haqqo alaihi kalimatul ala Apa orang yang ketetapannya sudah ya, Pasti akan jalan Nah, kita kalau tanya lah sekarang kapan orang yang ketetapannya sudah mati akan diangkat oleh Allah yaitu apabila mati dalam keadaan kafir itu sudah pasti dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa yang kafir nanti didatangi oleh utusan Allah atau oleh orang yang beriman dibacakan ayat tidak mau beriman sampai mati dalam keadaan kafir itu Allah tahu. Allah tahu. Karena Allah maha mengetahui apa yang akan datang Allah maha mengetahui apa yang akan datang Dan jalannya semuanya itu adalah sebagai, sebagai hujah Sebagai hujah, sebagai ketetapan Allah Jadi Allah tahu bahwa orang ini nanti di Jalannya bagaimana itu merupakan hujah ketika nggak ada perjalanan di dunia lalu tahu-tahu dia ada di neraka nanti bisa-bisa makhluk itu mengatakan Allah itu walim. gitu. tapi kalau Allah menetapkan jalannya manusia di dunia lalu Allah mendatangkan Rasul mengajak mereka agar beriman tidak mau beriman akhirnya mati dalam keadaan kafir lagi ada mereka tidak punya dan bukankah kamu telah diajak oleh Rasul untuk beriman iya tapi mendustakan bukankah kamu diingatkan dan bahkan diancam kalau nggak mau beriman nanti akan diajak iya tapi tidak diperhatikan kamu diajak kamu Apa menhaqqa oh, alaihi kalimatul adab? Apa anta tunqidhu man binar? Apa kamu bisa menyelamatkan orang di neraka? Kedua adalah diselamatkan dimasukkan dalam surga. Apa kamu bisa? Tidak bisa. Kamu wahai Muhammad tidak bisa. Kamu di dunia ini diutus oleh Allah hanya untuk menyelamatkan yang beriman ya, faedah keimanannya kembali kepada mereka yang menolak dan menentang akibatnya juga kembali kepada mereka. Lakin alladzina taqaw rabbahum akan tetapi ya, seperti itu tempatnya mereka sudah ditetapkan di neraka ya, dan tidak akan bisa terselamatkan akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada mereka orang yang beriman dan taat menjalankan perintahnya menjauhi larangan. Lahum hurufum min fawqiha ghuraf. Balasan untuk mereka Allah akan bangunkan untuk mereka istana ya, di atas istana, kamar di atas kamar. Artinya kamar-kamarnya bertingkat, rumah bertingkat, istana yang bertingkat mabniyatun yang dibangun oleh Allah SWT untuk mereka tajri min tahtihal anhar mengalir sungai yang bawah istana yang sangat megah mengalir sungai-sungai di bawah sungainya tidak hanya sungai air tapi di dalam surat Muhammad dijelaskan أنهار من ماء غير أهل ada sungai air yang tidak ampang memakan tidak mengandung ketir pahit ampal atau asin sama sekali wa anharu min labanin lam yatahayyar dan ada sungai susu yang tidak berubah, tidak bisa rusak. Sungai susu yang warnanya tidak bisa kecut, dan tidak bisa berubah. Wanharum min khamril dan dan sungai khamar yang sangat nikmat untuk diminum وأنهار من عسل مصفى daga sungai madu murni sungai madu murni nah ini di surga ya. tajri min tahtihal anhar mengalir sungai-sungai di bawah istana itu Waktallah itu janji Allah Allah menjanjikan pada yang beriman dan yang bertakwa itu la yukhlifullahul mi'ad. Allah swt tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Allah SWT tidak akan pernah menyelisihi. Sebelum kita baca tafsirnya, kita ambil dulu faedah yang terkandung di dalam dua ayat ini. Apabila orang itu sudah dipastikan akan diharap maka tidak akan ada yang bisa merubah. Kalau Allah sudah menyesatkan, tidak akan ada yang bisa memberi hidayah. Kalau Allah memberi hidayah, tidak akan ada yang bisa menghalangi dan menyesatkan. Di sini juga gitu. Kalau ketetapannya itu sudah neraka, tidak akan ada yang bisa merubah ketetapan Allah. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkan. Yang kedua, Rasulullah itu adalah Rasul yang paling tinggi derajatnya tidak bisa menyelamatkan siapapun dari anak Allah. Nah kalau Rasul saja tidak bisa, apalagi yang bukan Rasul. Siapa yang diselamatkan? Siapapun tidak akan bisa. Nabi Nuh kepingin menyelamatkan anaknya sudah tidak bisa. Rasulullah kepingin mendapatkan pamannya juga tidak bisa. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menyelamatkan bapaknya tidak bisa. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dari anak Allah selain Allah dan Allah telah menetapkan yang mati kafir musyrik di neraka hmm. yang ketiga orang yang bertakwa kepada Allah akan dijanjikan oleh Allah istana yang bertingkat-tingkat. Jadi orang yang bertakwa pasti akan masuk surga di surga dibangunkan oleh Allah istana yang bertingkat-tingkat. Dia orang yang takwa itu orang yang takwa itu adalah orang yang beriman dan setelah itu amalannya adalah menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, pasti tempatnya adalah surga dan di surga juga berupa kenikmatan di antaranya adalah istana yang sangat dan istana itu ada di atas sungai-sungai sungainya nggak lagi tapi kan anhar sungai-sungai banyak sungainya dan tadi itu di surga Muhammad sungai di surga itu ada empat sungai air yang sangat tawar yang kedua sungai susu yang tidak bisa rusak sungai homer yang sangat lezat diminum dan sungai madu dan semuanya diminum itu nikmat yang sangat tinggi tidak ada kenikmatan seperti itu di dunia. Hmm. Dan sesungguhnya di atas tadi itu adalah janji Allah. Yang tidak di neraka itu janji Allah. Yang bertakwa di surga itu juga janji Allah. Dan yang terakhir janji Allah itu tidak akan ada yang tidak dipenuhi. Semua akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu. Kita baca tafsirnya. Allah Ta'ala berfirman Apakah orang yang telah ditentukan oleh Allah Bahwa dia adalah orang yang celaka Ada lagi yang mampu menyelamatkan dari kesesatan dan kebinasaan yang dialaminya Kalau Allah menetapkan kesesatan Apa ada yang bisa menyelamatkan wa may yudlil fala له siapa yang Allah sesatkan maka tidak akan ada yang bisa memberi hidayah dan ketika Allah menyesatkan orang yang tersesat itu karena dia sendiri yang tidak mau menerima hidayah nah jadi ini dia tidak kepingin hidayah, didatangi hidayah, tidak mau menolak, akhirnya dicap oleh Allah tersesat, itulah orang yang disesatkan oleh Allah. Kalau Allah sudah mengucap tersesat, tidak akan ada yang bisa memberi hidayah. Wa mayyubi fala hadiyalah dan siapa yang ia sesatkan, tidak akan ada siapapun yang bisa memberi hidayah. Maksudnya tidak ada seorang pun setelah Allah yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Karena barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada lagi yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Dan barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah maka tidak akan maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Apabila orang itu sudah mendapatkan hidayah dan ujungnya kalau orang itu dapat hidayah itu adalah dari Allah maka di jabatan tidak akan bisa dia akan memilih daya meskipun tidak punya jabatan meskipun tidak dealer itu budak nah, setelah mendapat daya maka tidak ada yang bisa menyesatkan meskipun dijanjikan waktu dijanjikan harta Rasulullah SAW setelah mendapatkan hidayah ditawarin kekayaan saya apapun tidak ditawarin kepemimpinan tidak ditawarin wanita tidak ditawarin dunia dan dunia mali walim dunia ada apa urusan saya dengan dunia apa urusan saya dengan dunia sesungguhnya dunia ini adalah sebentar untuk menyampaikan apa yang Allah perintahkan setelah itu meninggalkan dunia. Nah, jadi ini nah, siapapun yang sudah diberi dari Allah, oh, ini hal sangat banyak. Tidak bisa meninggalkan cara demi harta. Dijadikan komitmen wilayah orang tua ini masih pemimpin tidak mau aku apabila kalau bilang dipilih dari awal lalu dibuka dan kepemimpinan dengan dunia dan isinya dan barang siapa yang dimiliki oleh Allah Maya bilang Fala Siapa yang dimiliki oleh Allah Tidak akan ada Kemudian Allah Taala memberikan kabar tentang hamba-hambanya yang bahagia bahwa mereka akan mendapatkan kamar-kamar di dalam surga yaitu istana-istana yang megah min fawqiha hurufum mabniya di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi yang tinggi bertingkat-tingkat yang dibangun dengan kokoh indah dan tinggi nah jadi istana istananya bertingkat-tingkat Imam Ahmad meriwayatkan dari Salih bin Sa'ad bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna alal jannati la awna al-ghurfata fil jannah kama awna al-kawkaba fi ukhtis sama." Sesungguhnya penghuni surga dapat saling memandang ruangan di dalam surga sebagaimana kalian saling memandang bintang-bintang di atas cakrawala langit. yang dimaksud di sini bagaimana? Hmm. Yang dimaksud di sini Allah alam bahwa yang pertama sebagaimana manusia melihat bintang, ya. oh kelihatan melihat kamar-kamar seperti itu dan di atas menunjukkan tinggi, menunjukkan tinggi. Nah, itu. Sesungguhnya penghuni surga dapat saling memandang ruangan di dalam surga. Inna ala jannati la yatara'una al-ghurfata fil jannah. Penghuni surga bisa melihat banyak kamarnya. Gitu. Kama tara'una al-kawkaba bagaimana kalian melihat bintang-bintang banyak kamarnya di ufuk semak menunjukkan gitu, tinggi kenapa karena disini disebutkan di atas di atas langit Hal itu diceritakan oleh Uman bin Abi Iyas bahwa dia berkata, aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kama tara'un al-kawkab al-ghariba fil ufuqi syarqi wal gharbi. Sebagaimana kalian saling memandang bintang-bintang yang berada di ufuk timur dan di ufuk barat. Tinggi dan luas dan besar. Hmm. Nah, Imam Ahmad meriwayatkan Abu Nadir dan Abu Amir berkata, Zuhair bercerita kepada kami, Said bin Fa'i bercerita kepada kami, Abu Mudih Maula bin Aisyah radhiyallahu anha bercerita kepada kami bahwa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kami bertanya, ya Rasulullah, jika kami melihatmu, lembutlah hati-hati kami dan kami menjadi penghuni akhirat. Jika kami melihatmu Wahai Rasulullah SAW Maka lembutlah hati-hati kami Dan kami menjadi penghuni Seolah-olah kami menjadi penghuni akhirat Hatinya lembut Sudah tidak ada lagi Hal-hal yang tidak baik Semuanya menunjukkan kebaikan ya, Kelembutan Keramahan ya. Dan jika kami berpisah darimu, dunia membuat kami takjub, serta para istri-istri dan anak-anak memperdayakan kami. Kalau sudah pulang, sudah meninggalkan Rasulullah SAW, maka dunia itu enak. Dunia itu enak. Dunia itu harta itu enak. Ya, jabatan itu enak ya intinya dunia itu ya, ya istri dan anak itu memperdayakan istri itu enak istri itu menyenangkan ya. anak itu menyenangkan ya. Nah, itu. maka Rasulullah bersabda lau annakum takunu ala kulli hal alal halil lati antum alaiha inti seandainya kamu di dalam segala keadaan jiwamu itu seperti ketika kamu berada di sisiku lasofahtumul lasofahatumul malaikatu bi akufihim sungguh malaikat akan menjabat tanganmu dengan telapak telapaknya sungguh malaikat akan berjabat tangan denganmu berjabat tangan dengan telapaknya kepada atau dengan kalian. Walazaratkum fi buyutikum dan sungguh malaikat pasti akan datang ke rumah-rumah kalian. Walau lam tudnibu dan seandainya kalian itu makhluk yang tidak berdosa, Laja Allahu azza wa jalla bi qaumin yudnibun kayyaghfirulahum maka Allah akan mendatangkan kaum yang berdosa supaya istighfar dan Allah mengampuni mereka. Nah, jadi ini perlu diperhatikan juga. Sesungguhnya tidak ada orang yang suci. Tidak ada orang yang suci. Kalau dikatakan bagaimana kalau Rasulullah kecuali Rasulullah SAW meskipun Rasulullah SAW dikatakan suci itu artinya yang paling baik dari kalangan manusia sifatnya terpuji jiwanya baik nah kalau sifat dan jiwanya itu dikatakan suci ya boleh tidak karena itu banyak yang mensifati Rasulullah SAW al mutohar yang suci, suci dari kesyirikan, suci dari sifat jelek. Nah itu. Nah dan tidak ada selain Rasul. Tidak ada selain Rasul. Nah itu. Nah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ketika kami bersamamu, seperti jiwa ini betul-betul ya, sempurna keimanannya, keikhlasannya, seolah-olah jadi penghuni akhirat dan tidak akan terjerumus dalam dosa ini. Tapi kalau sudah meninggalkan Rasulullah sudah pulang dunia itu eh, enak. Ya, dunia itu eh, bagaimana tidak enak? Kalau di luar panas masuk rumah rumahnya ada hasilnya, masya Allah. di luar itu susah payah di rumah ada istri yang membuatkan minum yang ia suka bagaimana enggak ya di luar susah payah pulang di rumah ada anak yang menjadikan dari ibu hatinya nah, jadi seperti itu nah ketika bersama Rasulullah tidak ada yang lebih dibandingkan dengan akhir bahkan dunia ini sama sekali tidak ada apa-apa. Nah, ada faedah dari sini pengaruh berkumpul dengan orang yang baik. Yang kedua, ini ketika berada di tempat yang baik, berada di tempat di mana Rasulullah di situ. Yang kedua, bersama Rasulullah bersama dengan orang yang baik atau berada di tempat yang baik. Coba kita, kalau kita sedang taklim yang dibaca ya pikirannya, dunia banyak tertinggal kita. Bahkan kesenangan-kesenangan dunia ditinggal mau mana mau taklim. Tapi kalau sudah tidak taklim, ya apalagi di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, berdoa kepada Allah beristighfar, dapat ilmu, meskipun tingkatannya sangat rendah. Nah, semakin rendah tingkatannya, semakin sedikit pengaruhnya, semakin ditinggal, semakin sempurna senangnya kepada dunia. Karena pengaruhnya semakin sedikit. Nah, para sahabat yang tingkatannya paling tinggi kalau meninggalkan majelis Rasulullah itu sudah seperti itu apalagi orang seperti kita nah itu ternyata jawaban Rasulullah SAW memang manusia itu kayak gitu manusia itu kayak gitu bagaimana kalau kumpul dengan orang yang baik bertempat di tempat yang baik iman itu akan meningkat jiwanya akan menjadi lebih baik pikirannya semakin berpikir tentang akhirat ketika itu ditinggal hawa nafsu kepada dunia itu yang <clears throat> lebih dunia. Nah, itu. Karena itu Rasulullah menjawab, seandainya kalian di dalam segala keadaan sama seperti keadaan kalian bersama dengan saya, para malaikat akan berjabat tangan dengan kalian. Kenapa? Karena itu sifatnya malaikat imannya sempurna tidak turun di dalam segala keadaan. diberitahu oleh Allah menjalankan dan Allah alami memberi kekuatan sehingga menjalankan perintahnya bisa sempurna. Setelah selesai yusabbihuna laila wa nahara la yafturun bertasbih kepada Allah siang malam tidak pernah berhenti. Itu malaikat. Kalau kamu di dalam segala keadaan sama seperti berkumpul sama seperti keadaan waktu berkumpul denganmu maka itu sifat malaikat kamu akan dijabat tangan oleh malaikat dan malaikat akan datang ke rumah-rumah nah, jadi itu manusia nggak bisa seperti itu karena di hadis yang lain gitu. akan tetapi iman itu naik dan turun. Nah, kalau itu ada faedah apa iman itu naik turun dan keadaan berarti sering-seringlah menciptakan keadaan yang iman itu baik. Sering-seringlah berkumpul dengan orang yang baik dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan melakukan kebaikan. Apa? kumpul dengan orang yang baik untuk apa? Untuk ngobrol, nah untuk taklim. Untuk ibadah kepada Allah. Sering-seringlah iya, membentuk keadaan seperti ini. Nah, dan seandainya kalian itu seperti malaikat, imannya di atas terus, tidak dosa maka Allah pasti akan menciptakan dan mendatangkan kaum yang berdosa maksudnya yang melakukan dosa lalu Allah memerintahkan istighfar supaya mereka istighfar lalu Allah mengampuni mereka memang Allah menjadikan manusia itu seperti itu jadi manusia itu naik turun seperti itu memang Allah mengetahui nah kami bertanya ya Rasulullah ceritakanlah kepada kami tentang surga Rasulullah SAW ya, ditanya tentang surga bagaimana bangunan-bangunan jawab ya Rasulullah maka Rasul menjawab latina tu zahabin wa latina tu fiddah Batanya adalah emas dan perak. Bangunan surga itu batanya untuk dindingnya adalah emas dan perak. Wa milatu hal mihku wal dan cairan untuk adonannya adalah minyak dan alfar minyak wangi yang sangat harum. Jadi itu. Nah, jadi kata disambung dengan lulu, ya, lulu namanya. Lulu. Nah, Nah, ini katanya itu adalah emas, lulunya itu adalah misik dan alfa. Lola encer, pentel lah sekarang ada mata putih terus cuma dikasih lembok kan itu ya. Lah jadi bisa kayak gitu. Iya. Nah, itu temboknya kayak gitu. Wa hasba'uha al-lu'lu wal yakut. Batu-batuannya, kerikil-kerikilnya, nah, kalau kan pakai kerikil ya, yang tidak mana tidak ada jauh. Ya. Kerikil-kerikilnya ya, adalah intan permata adalah lu'lu permata wayatu intan dan permata. Nah jadi itu. Jadi kalau sekarang itu nggak coba kalau di surga itu kayak apa wallahu alam tapi seandainya digambarkan bangunan itu kayak gitu. Waturabu za'faron dan tanahnya adalah za'faron. Ya. Man yadkhuluha yun'amu wa la yai'at. Siapapun yang masuk akan mendapatkan kenikmatan dan tidak tidak bisa putus kenikmatannya. tidak bisa putus kalimatnya layanan dan kalau di dalam surat Al-Waqi'ah itu La tu'a, La mamnu'atin wa la La maktu'atin wa la Tidak ada yang bisa terputus Dan kenikmatannya tidak ada yang dilarang nggak ada yang terputus, nggak ada yang dilarang. Salah satu penjelasannya, kalau orang itu menikmati sesuatu yang nikmat, ya kenyang, akhirnya disuguhi nikmat yang lain, sudah nggak mau. Itu artinya keinginannya terputus. Di surga nggak bisa terputus. Karena itu di surga itu tidak bisa kenyang. Ya, jadi saya itu enggak, enggak jatuhnya Enggak, enggak lapar dalam arti sakit Tapi juga enggak kenyang Sehingga tidak senang lagi dengan nikmat yang ada Karena itu kenikmatannya tidak bisa putus Lola lagi itu kan seandainya menikmati makan atau minuman yang satu ini itu nggak ada Wah sudah kuat saya, nggak ada itunya. Enak terus, tapi yang lain itu juga enak karena itu pindah dari kenikmatan yang satu ke kenikmatan yang lain. Bukan karena ah sudah proses ini, nggak bukan karena itu. Itu salah satunya. Jadi keinginannya itu tidak bisa putus itu gimana? Yang dinikmati juga tidak bisa putus. Yang dinikmati tidak bisa putus itu bagaimana? Dua diambil, dinikmati, nikmat buah yang sudah terambil dan dimakan di tempatnya ternyata tetap ada. Dan kalau kayak gitu, sahabat itu sudah pernah mengalami di dunia di iya, hadapan Rasulullah. Nah jadi itu, jadi waktu perang Tabuk 30 ribu pasukan bekalnya sangat sedikit karena kekurangan bekal para sahabat izin untuk membeli unta untuk dimakan. Awalnya Rasulullah SAW karena bekalnya sudah berakhir ya, iya nggak apa-apa. Tapi Umar Rasulullah SAW mengusulkan lain ya, wahai Rasulullah, saya usul yang lain apa? Saya khawatir kalau setiap saya begini Ustaz disembelih ini karena perjalanannya masih jauh nanti setelah perang itu banyak yang harus diangkut oleh unta entah ini sakit entah ini kena senjata apa iya kalau nggak kehabisan unta kalau nggak banyak gitu lah kalau banyak berarti bagaimana nah engkau sampaikan agar siapa pun yang masih punya sisa bekal dikumpulkan jadi satu lalu engkau berdoa kepada Allah Maha keberkahan Rasulullah setuju akhirnya diumumkan semua pasukan tiga puluh ribu yang masih punya sisa-sisa bekal akan dikumpulkan ada yang berangkat perang belum sampai tujuan itu bukannya tinggal segenggam kurma tinggal ini berangkat perang ini bukannya tinggal gitu akhirnya numpuk setelah numpuk Rasulullah SAW berdoa sampai akhirnya merasa bahwa Allah sudah mengabulkan doanya lalu Rasulullah memanggil semuanya agar bejana yang dibawa berangkat untuk membawa bekal dipenuhi sebagaimana waktu berangkat. Penuhi semuanya. Tapi yang tumpuk itu tidak habis-habis. Nah, sudah diambil, sudah habis-habis. Terus, 30 ribu pasukan. Awalnya enggak, awalnya makan dulu agar makan semuanya, makan semuanya enggak bisa habis. Selalu gitu. Tempat bekal itu agak diisi dan tidak bisa. Nah ini di dunia. Nah kalau di dunia saja menyaksikan kayak begitu, bagaimana mungkin nggak percaya kalau tadi di surga yang itu puncak kenikmatan dari Allah, bagaimana mungkin nggak percaya? Pasti percaya tanpa ada sedikit pun keraguan yang mau nah. waya walayamu yang masuk surga nggak akan bisa mati sudah hidup terus bahkan nggak sekedar nggak bisa mati nggak bisa tua nggak bisa tua lata bila dia bajunya tidak bisa rusuh tidak bisa jadi jelek atau jadi lusuh dan tidak Walayakna syababuhu kepemudaannya itu tidak bisa hilang mudah terus nah, salah satu belas rojul dakwatuhum nah, setelah itu wahai para sahabat ada tiga doa yang tidak akan ditolak oleh Allah perhatikan supaya betul-betul ya, mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang pertama, al-imamul adil. Doanya imam yang adil. Tidak akan ditolak oleh Allah. Imam yang adil itu bagaimana? Pemimpin yang menjalankan hukum Allah berarti dasar hukumnya adalah Quran dan Sunnah dan menegakkan Quran dan Sunnah ini tidak dilikasi. sebagaimana Rasulullah SAW bersabda lau sarqat Fatimah binti melakukan laqatiyana kalau Fatimah anak Muhammad SAW mencuri maka Rasulullah SAW akan mengkhawatirkannya. Nah, jadi menegakkan Quran dan Sunnah dan tidak pilih ya. Wasaimu hatta yuftir dan doanya orang yang puasa sampai dia berjima. Karena itu kalau puasa hendaknya banyak-banyak berdoa dan karena al-amal bil amalan itu yang paling puncak itu adalah ujungnya pungkahannya maka banyak ulama eh, yang menasihatkan hendaknya lebih mengutamakan ketika mau berbuka ketika mau berbuka jadi mau berbuka mau buka itu jangan ngobrol jangan main jangan nonton TV tapi berdoa kepada Allah karena ini waktu yang wajib mazlum dan doanya orang yang tahu Tukmalu ala al-ghamami wa tiftah abu wa bersama doanya orang yang terbeli di bawah oleh awan beliau menembus langit ya. Waktu takula buah bersama ini pintu langit terbuka oleh awan ini wa yaqulu ar-rabbu tabaraka ta'ala wa izzati la maka walau ba'dahi demi kemuliaanku sungguh aku akan menolongmu gitu. setelah beberapa waktu Rawahu Tirmidhi diwajah hari ini Imam Tirmidhi dan oleh Ibnu Majah gitu. Tajri min hal anhar mengalir sungai-sungai di bawahnya wa'dallahi la yukhlifullahu al-mi'ad sungguhnya itu adalah janji dari Allah dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Hmm, itu yang kita baca tadi itu dan insya Allah faedahnya kita kita ulang lagi apabila orang itu telah ditetapkan mendapatkan azab atau telah ditetapkan tersesat tidak akan ada yang bisa merubah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasul yang paling tinggi derajatnya tidak bisa apalagi yang bukan Rasul. Nah, Rasul tidak bisa menyelamatkan. Loh, syafaat syafaat itu bukan menyelamatkan, syafaat itu hak untuk mohon kepada Allah agar Allah yang menyelamatkan. Jadi itu syafaat dari akhiri definisi syafaat itu apa soal khairi lil khairi minta kebaikan untuk yang lain itu disebut dengan syafaat jadi kita berharap syafaat Nabi kita berharap didoakan oleh Nabi nanti di akhirat nah, kalau Nabi itu sudah dapat izin dan yang dimintakan oleh Nabi itu orang yang bertauhid maka pasti tidak dikabulkan dari Allah. Itu Ya. Yang menyelamatkan adalah Allah. Nabi hanya mengajak ya Allah selamatkan dia. Nah, nah, eh, orang yang takwa pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Surga itu penuh dengan kenikmatan, istana yang bertingkat tingkat di bawah istana itu sungai-sungai, menunjukkan besarnya istana karena pasti di bawah istana banyak sungai sungainya ada sungai air sungai susu sungai madu sungai obat kenikmatannya tidak bisa terputus orang yang sudah masuk surga tidak bisa mati nah, seperti ini kenikmatan di surga dan tadi ada kata juga iman itu naik turun ketika berkumpul dengan orang yang baik dalam keadaan yang baik iman akan meningkat karena itu faedah yang diambil harus sering-sering kita mengupayakan keadaan seperti ini. sebentar kita berupaya bagaimana kumpul dengan orang yang baik dalam suasana atau dalam keadaan yang baik dan yang dimaksud baik itu adalah yang sesuai dengan yang disyariatkan. Allah malam subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.